Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. wabarakatuh. Saya mahasiswi di sebuah kampung di sebuah kampus di Jawa Tengah. Mau bertanya Bu ya, manakah yang benar antara tauhid akidah tohawiyah dengan tauhid sifat 20 yang yang diterangkan di dalam kitab Jarhatu Tauhid? Dulu ketika masih sekolah, saya belajar kitab Jarhatu Tauhid dan sekarang di tempat kuliah belajarnya akidah tohawiyah. Hal ini membuat saya bingung, mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akidah tohawiyah akidah tohawiyah adalah akidah yang benar tidak salah yang bermasalah adalah yang mensyarai kitab akidah tohawiyah jadi ada ulama besar satu zaman kebetulan pendekar akidah ahli sunnati wal jamaati yang pertama adalah itu Abu Ja'far At-Tahawi itu beliau hidupnya di Mesir hidup beliau meninggal antara tahun 321 21-an Imam Abu Ja'far at tuhawi punya akidah yang sangat mazur akidah Tuhawiyah beliau itu aslinya madhabnya Syafi'i termasuk musnad Syafi'i itu hadis-hadis Imam Syafi'i yang mengumpulkan adalah Imam Abu Ja'far at tuhawi kemudian pindah madhab menjadi madhab Imam Abu Hanifah Hanafi akidahnya benar akidah Tuhawiyah kemudian ada lagi di Samarkand Samarkand itu Uzbekistan Soviet ulama besar yang sampai hari ini diikuti yaitu Abu Mansur Al-Maturidi dengan akidah Maturidiyahnya meninggal kalau beliau itu ada akhir meninggal 333 333 ada lagi di Irak Baghdad Abu Abdul Hasan Al-Ash'ari imam yang kita ikuti saat ini ini tiga akidah Nah, Abu Ja'far At-Tahawi akidahnya tidak berbeda dengan akidah Abdul Hasan Al-Ash'ari. Akidahnya tidak beda. Yang menjadi beda adalah ada pensyarah-pensyarah akidah Tahawiyah di akhir zaman ini. Coba kalau kita baca akidah Tahawiyah ajib luar biasa. Tentang nafjul jihad, menafikan jihad untuk Allah dan sebagainya. Akidahnya adalah persis dengan akidahnya ahli, ahli, ahli Abdul Hasan Al-Ash'ari Cuman Abu Ja'far atau Hawi tidak mendapatkan pengikut sebesar Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Asy'ari. Tapi akidahnya benar. Bahkan banyak pencara-pencara akidah menjadi akidahnya akidah yang menjadi akidah tajsim, mujassim, termasuk membagi tentang diselewengkan menjadi pembagian sifat-sifat tentang ada sifat tauhid uluhiyah, rububiyah dan sebagainya misalnya atau menjadikan Allah bertempat di atas ars ini diselewengkan ini ada di kitab-kitab pensyarah-pensyarah. Jadi ada termasuk ada pensyarah yang menyelewengkan ini adalah namanya Ibnu Abil Iz. Sehingga keluar betul dari manhaj syarahnya. Dan ini yang paling dibesarkan syarah ini. Kita harus tahu karena apa? Keluar dari manhaj nah, muallifnya, keluar dari manhajnya Abu Ja'far at tuhawi Jadi kalau akidah at tuhawiyah adalah akidahnya benar, akidah ahli sunnati wal jamaati akan tapi setelah itu banyak pensyarah-pensyarah yang menyelewengkan jadi tidak beda ya antara Abu, Hasya, eh, Abu Ja'far At-Tahawi Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur eh, Abu Hasan Abu Mansur Al-Maturidi itu adalah akidahnya sama akidah al-sunnati wal jamaati Cuma selama ini yang masyur adalah Ash'ariyah Maturidiyah karena memang Abu Ja'far At-Tahawi di Mesir waktu itu tidak mendapatkan pengikut sebanyak seperti Imam Abu Hasan Asari dan Abu Mas'ud al tapi secara umum akidahnya tidak bertentangan tapi ingat pemensyarah sekarang banyak kita menemukan syarah-syarah yang unik ajib wong syekhnya ngomong begini kok bisa diserai begini sangat jauh sangat beda bahkan bukan sekedar jauh kalau jauh kan mungkin masih tapi bertentangan hati-hati ini bertentangan banyak pensyarah-pensyarah akhir zaman ini ah ada pun kitab jahur Tauhid dan sebagainya itu Asy'ari manhajnya Sifat 20 adalah harus diyakini kebenaran sifat 20. Sifat Allah bukan 20 saja. Hanya kenapa disebut sifat 20, sifat 20. Karena sifat 20 ini adalah yang mengundang perdebatan di antara para ulama, di antara kaum muslimin, antara ahli sunnah wal jamaah dengan mu'tazilah, antara ahli sunnah wal jamaah dengan jabariyah sama qadariyah. Terjadi perdebatan dengan kaum filosof sehingga perlu dikukuhkan tentang sifat 20. Sifat 20 adalah hak. Yang mengingkari sifat 20 kafir. nggak bisa ditawar lagi. Allah wujud yang mengatakan Allah tidak ada kafir Allah mah dahulu yang mengatakan Allah baru kafir Allah bah abadi yang mengatakan Allah bakal mati kafir Allah berbeda dengan makhluknya yang mengingkari ini kafir Allah maha kuasa yang mengingkari kuasa kafir ini sifat 20 mana yang salah tidak ada yang salah dari sifat 20 hakikat ini itulah yang dikukuhkan oleh imam apa oleh ulama asy'ariyah jadi dibahas dulu tanggal 50 50 sifat yang akidah 50 sifat wajib 20 lawannya adalah 20 sifat wajib bagi Nabi 4 kemudian sifat lawannya adalah 4 eh, ditambah sifat jais bagi Allah sifat jais bagi Nabi maka kedua adalah 50 ini asasnya dulu baru nanti setelah itu membahas yang lebih luas lagi ini yang asas jadi sifat 20 yang sering anda hafal di kampung-kampung sesungguhnya anda adalah asyari jadi kadang-kadang orang itu tidak ngerti kalau dia ikut asyari saya itu Asy'ari. Ada suatu ketika tanya, "Asy'ari itu apa sih?" Kok saya tidak pernah dengar, ya kan? Memang selama ini adanya ahli sunnati wal jamaati saja sudah cukup karena kalau disebut ahli sunnah wal jamaah ya asy'ariyah. Akan tapi di saat muncul orang-orang yang mengaku ahli sunnati wal jamaati akan tapi menghantam ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah, maka perlu disebutkan kalimat asy'ari. Asy'ari kalau Anda pengen tahu siapa asy'ari, pokoknya gini saja dah. Kalau anda hafal Allah wujud kita bakal anda ashari sudah selesai. Tak ada yang bisa mengingkari ini. Dan ashari itu akidahnya indah, tidak mudah mengkafirkan. Sesat iya, tapi mengkafirkan tidak gampang. Makanya akidah-akidah akhir zaman yang yang mengarah kepada tajsim kaum asyairah tidak pernah mengkafirkan sebab mungkin masih dengan takwil tidak gampang mengkafirkan Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan bahasanya kami tidak mengkafirkan orang yang masih menghadap ke kiblat, masih sholatnya ke kiblat. Kecuali mereka telah mengeluarkan kalimat-kalimat yang betul-betul disadari bahasanya kalimat itu menjadikan dia keluar dari Islam, maka baru dikatakan dia kafir. Jadi Anda tetaplah dengan akidah yang Allah ridhoi, yaitu akidah ahli sunnati wal jamati ashariyati atau maturidiyati. Kalau akhir zaman muncul tohawiyah, kalau kembali kepada nasmatannya akidah tohawiyah, tidak salah tapi yang jadi masalah adalah pensyarahnya yang banyak merusak akidah tohawiyah